Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan dan masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama hadir ke tempat ini yang mudah-mudahan kehadiran kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan barokahnya majelis yang semisal ini karena sungguh majelis yang seperti ini adalah majelis yang sangat mulia sebagaimana dalam banyak berita yang disampaikan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam satu di antaranya sebagaimana Nabi pernah menjumpai para sahabat yang sedang berbincang-bincang. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma'ajilasakum Wahai para sahabatku, apa yang mendorong kalian berkumpul di sini? Kata para sahabat, Ya Rasulullah, Natadakarul Islam wa ma'annallahu alaina. Ya Rasulullah, saya di sini, kami di sini berkumpul dalam rangka untuk membicarakan Islam dan dalam rangka untuk membicarakan nikmat-nikmat Allah, mengingat-ingat tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kami semuanya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini kembali menegaskan dengan sumpahnya bahkan Allah ma'ajalasahum illa dhali Demi Allah Apakah memang kalian berkumpul di sini dalam rangka semata-mata karena itu? Tidak ada mendorong kalian berkumpul di sini kecuali apa yang Anda sampaikan tadi. Kata para sahabat, "Wallahi ya Rasulullah, ma ajalasana illa dhalik." Demi Allah ya Rasulullah, tidaklah yang mendorong kami kumpul di sini kecuali itu. Maka Nabi SAW katakan, Wallahi, lam astakhlifkum tuhmatan lakum. Demi Allah saya bersumpah bukan karena menuduh kalian yang tidak-tidak. Akan tetapi kata beliau, walakin Atani Jibril Anifan Baru saja Jibril datang kepadaku Annamu akhbarani Annallaha yubahi bikum malaikatahu Baru saja Jibril datang kepadaku Jibril menghabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ini keutamaan yang sangat besar. Dan kita berharap mudah-mudahan majelis kita pada pagi dan siang hari ini adalah bagian seperti apa yang para sahabat lakukan dalam dalam rangka nata dakarul Islam wa ma manallahu alaina. Dalam rangka kita membicarakan Islam, nikmat Islam, dan dalam rangka kita membicarakan nikmat-nikmat Allah yang Allah telah limpahkan kepada kita semuanya. Bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh Islam adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dan keberadaan kita di atas pemahaman sunnah yang diwariskan Rasulullah SAW tidak kalah besarnya pula nikmat itu. Sehingga seorang salaf, seorang ulama mengatakan nikmatan la adri ayatahuma afdal. Ada dua nikmat yang aku tidak tahu. Dua nikmat ini mana yang lebih utama? Artinya dua-duanya memiliki nilai yang sangat besar. Memiliki nilai yang sangat keutamaan yang sangat besar. Apa yang dimaksudkan oleh beliau? Yang pertama katanya, Al-Hadani Allah lil Islam. Allah telah memberikan kepadaku budaya Islam. Yang kedua, walam yaj'alni haruriyan. Allah tidak menjadikan aku di antara orang-orang haruri. Para jemaah yang rahmati Allah, Islam adalah nikmat yang sangat besar yang tidak bisa diganti dengan apapun dari segala kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada manusia atau kepada para hamba. Sehingga barang siapa yang Allah berikan kepadanya nikmat Islam, maka adalah dia berbangga. Berbangga dalam rangka bersyukur kepada Allah, Allah berikan nikmat yang tidak Allah berikan pada sembarang orang. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan innallaha yu'ti dunya ila man yuhibbu wa man la yuhib. Allah memberikan dunia ini jabatan, pangkat, kedudukan, harta, ketenaran, kecantikan, ketampanan dan semuanya. Baik itu kepada orang yang Allah cintai atau kepada orang yang tidak Allah cintai. Ila man yuhib wa man la yuhib. Orang yang Allah cintai semisal orang mukmin, orang soleh, orang bertakwa, orang ahli ibadah. Allah berikan pula perkara itu kepada mereka. Harta, kedudukan, jabatan, ketenaran. Sebagaimana yang seperti ini Allah berikan pula kepada orang kafir, orang musyrik, orang munafik, ahli maksiat. Akan tapi kata Nabi SAW, wala yu'ti illa man ahab dan tidaklah agama ini Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Sehingga kita berharap kepada Allah SWT mudah-mudahan ketika kita terlahir sebagai seorang muslim betul-betul kita bisa merasakan ini nikmat khusus nikmat yang sangat besar yang Allah SWT telah berikan kepada kita semuanya yang seorang ulama mengatakan Idza tal qabra wa ma'akal Islam fa'abshir. Apabila Anda masuk kubur artinya meninggal dan Anda dikuburkan sedangkan Islam bersama dengan Anda, maka berkenal Anda. Karena ini merupakan dasar utama untuk mendapatkan kenikmatan abadi yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada penyesalan yang lebih besar ketika nanti manusia dia di pengadilan Allah Subhanahu wa taala kecuali harapan mereka sebagai seorang muslim ketika di dunia dia tidak memiliki Islam. Rubana ya alladziina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir mereka sangat berharap seandainya dulu dia di dunia adalah seorang muslim. Sehingga sungguh bahwa nikmat Islam nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat utama yang sangat layak kita bergembira dan berbangga dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sampaikan ya Rasulullah dengan karunia dan rahmat Allah Hendaklah kalian berbangga. Fal yafrahu. Hendaklah kalian berbangga. Kenapa? Huwa khairum mimma yajma'un. Bahwa nikmat ini lebih besar. Yang para ulama mengatakan fadlullah warahmatullah adalah antara Islam dan Al-Qur'an, antara iman dan Al-Qur'an. Maka dengan nikmat karunia Allah, Islam dan Al-Qur'an ini silahkan Anda berbangga. Silakan Anda bergembira karena itu lebih baik dari semua yang dikumpulkan manusia dari perkara dunia ini. Walam yaj'alni harumiyan dan nikmat kedua yang beliau sangat besar adalah aku tidak dijadikan Allah sebagai seorang haruni. Haruni, Bapak firman rahmati Allah, adalah salah satu sekte yang berkembang di awal-awal ini Islam itu khawarij yang dikenal dengan khawarij. Mereka dikatakan haruri karena mereka berkelompok di sebuah tempat namanya Harurah sehingga orang-orang dikatakan haruri. Orang-orang yang memiliki pemahaman pada saat itu yaitu takfir atau pengkafiran kepada Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan dan sahabat-sahabat yang mereka bersama dengan keduanya. Kenapa beliau katakan ini merupakan nikmat yang sangat besar? Barang siapa yang dia tenggelam dalam beta seperti itu, barang siapa yang dia tenggelam dalam pemikiran yang seperti itu, maka tidak tahu apakah dia bisa keluar dari gelapnya pemikiran yang sesat sedemikian karena orang yang mereka tenggelam dalam pemikiran seperti itu bagaikan berenang di lautan yang tidak bertepi eh, dalam kegelapan. Hanya dengan mengharap taufik Allah orang ini akan bisa keluar dari kesalahan yang demikian. Ini yang kata para ulama mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih disukai iblis dibandingkan dengan kemaksiatan. Kenapa demikian? Karena orang yang mereka tenggelam dalam pemikiran bid'ah, mereka merasa di atas kebenaran. Mereka merasa di atas al-haq. Mereka merasa di atas siratal mustaqim. Maka bagaimana mereka kemudian punya kemauan bertaubat sedangkan mereka itu di atas kebenaran? Ini yang para sahabat sangat mengkhawatirkan dirinya masuk di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala hal unabbiukum bi akhsarina a'malan maukah aku kabarkan para kalian kata Allah tentang orang-orang yang mereka beramal akan tapi mereka sangat rugi dengan amal mereka Siapa yang dikatakan Allah orang mereka sangat rugi dengan amalnya pada mereka beramal? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sunnah. Mereka adalah orang-orang yang sesat dalam kehidupan dunia mereka. Mereka tidak tidak di atas jalan yang lurus. Mereka tidak di atas al mustaqim. Akan tapi dalam rasa mereka dalam persangkaan mereka, mereka merasa di atas kebaikan amal yang mereka lakukan. Ibu-ibu, para sekalian dan para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu taala. Maka sungguh barang siapa Allah berikan dua nikmat ini, maka dia berada di atas kenikmatan yang sangat besar yang layak dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, secara khusus saya berterima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah memberikan kesempatan kepada saya khususnya untuk bisa bersilaturahim di hadapan para pemandu sekalian. Kita hanya bisa berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pertemuan yang lillah wa fillah yang kita bertemu karena Allah dan kita berpisah karena Allah Subhanahu wa taala yang itu merupakan tuntutan di antara hidup seorang muslim ijtama'a billah wa tafarraqa alaih. Bagaimana kita berkumpul karena Allah dan bagaimana kita berusaha pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang sangat besar yang kita berada di hadapan Allah kelak orang-orang yang mereka al-mutahabuna billah, orang mereka saya mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang rahmati Allah, tema kita pada siang hari ini Sebagaimana insyaallah yang pernah yang kita telah sampaikan ini empat prinsip kehidupan yang sering dilalaikan oleh manusia. Para jemaah yang rahmat Allah, yang kita maksud dengan empat prinsip adalah apa yang termuat di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke 70 uh, eh, yang bunyinya wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah. Ayat berapa? Wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunia. wa ahsin kama ahsana Allah ilaik wala tabghil fasada fil ardi. Surah Al-Qasas ayat yang ke-77. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wabtaghi fima ataka Allah ad-daral akhirah. Carilah oleh anda kampung akhirat dengan semua apa yang telah Allah berikan kepada anda. Walatan baka minat dunia dan jangan anda lupakan bagian anda di dunia. Wa aksin kama ahsanallahu ilaih dan berbuat baiklah anda sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada anda. Wala tabghil fasada fil ardi dan jangan anda termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan muka bumi. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang mereka melakukan kerusakan. Para jamaah yang rahmati Allah, ayat ini sungguh merupakan panduan secara umum kehidupan kita di dunia sekarang ini sebagai seorang muslim. Dan sungguh ayat ini mengingatkan para kita tentang banyaknya orang-orang yang lalai. Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa kita berada pada kita hidup di tengah-tengah manusia yang kebanyakan mereka dalam keadaan lupa. Lupa dengan hal-hal prinsip yang akan didikan mereka berakibat sengsara di akhir kehidupan mereka. Allah katakan di antaranya, "Wa inna katsiran minan nas" Dan sesungguhnya kebanyakan manusia, "Wa inna katsiran minan nas" an ayatina Dan sesungguhnya kebanyakan manusia mereka terhadap ayat-ayat kami sungguh mereka ini banyak yang tenggelam dalam kelalaian. Mereka lupa dengan pelajaran-pelajaran penting yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang semuanya akan membimbing mereka dalam kehidupannya. Bapak yang rahmati Allah. Dan Allah wasiatkan kepada kita secara khusus Jangan kita menjadi orang-orang yang lalai sebagaimana lalainya kebanyakan manusia. Wala takun minal ghafilin. Jangan Anda termasuk orang yang lalai. Jangan Anda termasuk di antara golongan orang-orang yang lalai. Karena kelalaian akan membawa kepada dampak-dampak yang sangat buruk dalam kehidupan mereka. Satu di antaranya seperti yang Allah katakan dalam ayatnya yang mulia يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون Allah katakan Allah di awal berwasiat kepada orang yang hatinya ada iman. Orang yang hatinya telah Allah letakkan di dalam di dalamnya iman sehingga dia mengenal Allah, dia mengenal keagungan Allah, dia mengenal kampung akhirat dan dia mengenal segala gambaran yang mengerikan berkaitan dengan kampung akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Wahai orang-orang yang berkatinya telah ada iman di dalamnya yang dia mengetahui keagungan Allah dan siap mengagungkan Allah yang dia mengetahui tentang kampung akhirat dan dia yakin dengan segala kejadian kampung akhirat wahai orang yang hatinya telah telah bersemayam padanya iman ittaqullaha bertakwalah anda kepada Allah Subhanahu wa taala bertakwalah anda kepada Allah karena memang ini merupakan satu-satunya perkara yang akan bermanfaat saat nanti manusia menghadap Allah di mana harta dan anak-anak mereka telah tidak berguna lagi. Allah ingatkan tentang hari yang demikian. yang yang yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah akan datangnya hari kata Allah yang pada hari itu anak-anak dan harta dan anak-anak manusia Harta yang manusia kejar selama ini, yang manusia cari dengan segala cara, yang terkadang sampai melupakan segala-galanya, Ketahuilah harta anda dan anak-anak anda yang anda banggakan satu akan datang hari semuanya itu la yang fa tidak akan memberikan manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Al qalbun salim in qalbun taqiyun. Hati yang selamat ini hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka hanya itu nanti yang bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai hamba Allah yang beriman, bertakwalah Anda kepada Allah dan cek terus. Muhasabahlah. Anda cek, Anda cek ulang, terus Anda teliti, Anda perhatikan Hendaknya setiap jiwa perhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk hari esoknya, jadi ketakwaan dia, Wattaqullaha bertakwalah Anda kepada Allah sehingga Allah mengingatkan agar bertakwa kepada Allah dua kali yang mengapit kalimat wal tanzur nafsun maqaddamat lighat sehingga agar bekal ini selalu dicek, dicek, dilihat lagi, perhatikan lagi, jangan sampai dia salah dalam membawa bekal dan jangan sampai bekal yang dia sangka dia telah berbekal ternyata bukan bekal yang bermanfaat Inna Allah khabirun bima ta'malun. Semuanya Allah dan yang maha teliti atas segala apa yang kalian lakukan. Lalu Allah ingatkan para orang-orang kaum minim wala takunu kalladzina nasullaha janganlah kalian seperti keadaan orang-orang yang melupakan Allah melupakan Allah yang menciptakan mereka melupakan Allah yang mencurahkan segala nikmat kepada mereka yang nikmatnya tidak pernah berhenti dia rasakan karena wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang dirasakan kecuali datang dari Allah Subhanahu taala. Lalu dia lupakan Allah yang telah mencurahkan segala-galanya yang dia berganti yang semuanya dia sangat membutuhkan mutlak kepada Allah. Maka balasan orang yang mereka melalaikan Allah fa'ansahum dzikrullah fa'ansai fa'ansullah anfusahum maka Allah menjadikan dia lupa dia lupa bahkan lupa dengan dirinya sendiri. Dia lupa dia itu siapa. Dan dia itu hidup untuk apa. Dan dia itu mau kemana. Dia lupa. Dengan hal yang sangat penting seperti itu. Fansahum oh, ya ayyuhalladzina amanu ya wala takunu kalladzina sullaha fansahum anfusahum. Lalu Allah jadikan dia lupa dengan diri sendiri. Ulaika humul fasiqun Gaya hidup orang yang mereka lupa dengan dirinya sendiri dan meluk, karena akibat melupakan Allah Subhanahu wa taala maka mereka tenggelam dalam tampilan orang-orang yang fasik, orang-orang yang mereka jadi bermaksiat kepada Allah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang rahmati Allah, oleh katakan wala takun minal ghafilin. Jangan Anda termasuk orang yang lalai. Karena kelalaian hanya akan mengantarkan seorang pada kebinasaan. Lalai tentang hal-hal yang harusnya dia betul-betul persiapkan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan pada kita tentang perjanjian Allah ketika kita masih di alam arwah dan Allah tidak menerima alasan mereka lalai. Dan Allah tidak menerima lagi alasan mereka beralasan dengan lalai wa ittaqad Allah rabbuka min bani adam min dhuhurihim dan ketika Allah mengambil perjanjian dengan anak Adam ketika mereka masih di tulang sulbi Adam apa kata Allah alastu bukankah aku adalah Rabb kalian bukankah belas sembahan kalian maka mereka mengatakan qalu bala sahibna. Benar ya Allah, engkau adalah sembahanku. Engkau adalah Rabb sembahanku. Apa yang Allah inginkan dengan perjanjian yang Allah buat dengan para arwah ini? Antakulu yaumal qiyamati agar manusia tidak lagi mengatakan di hari kiamat kelak inna kunna an hada ya rab aku lupa Ya Allah, ya Rabb, aku lupa dengan perjanjian yang telah aku buat denganmu. Allah tidak menerima alasan lupa. Karena Allah telah mengutus di tengah-tengah manusia Rasul yang menyampaikan risalah dan ulama yang menyambung tugas risalah kerasulan sehingga telah datang peringatan-peringatan yang sangat banyak. Bapak sekali rahmat Allah. Tampilan ketika kita menjadi orang-orang yang lupa kita akan tampil sebagaimana tampilan orang yang fasik, yang berpaling dari agama Allah, dan kehidupan kita penuh dengan kehidupan yang hanya main-main belaka. Tidak ada seriusnya sama sekali. Itulah yang digambarkan Allah di antaranya. Iqtaraba linnas hisabuhum fahum fi ghaflatin muhriqun. Kata Allah telah dekat datangnya hari kiamat saat dimana manusia nanti akan dihisap oleh Allah tentang seluruh amal yang mereka lakukan. telah dekat kepada manusia hari dimana mereka akan dihisap oleh Allah tentang seluruh amal yang mereka lakukan. Akan tapi apa kata Allah? Wahum fi ghaflatin Mereka ini kebanyakan dalam keadaan berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kelalaian mereka membuat mereka berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Allah, "Ma ya'tihim min dzikrin muhdatsin, ma ya'tihim min dzikrin rabbi muhdatsin illa stama'uhu wa hum yal'abun." Padahal selalu datang pada setiap datang para mereka peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka telah dengar akan tapi mereka selalu dalam keadaan berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lahiyatan qulubuhum. Sumbernya adalah dari hati yang lalai. Sumbernya adalah dari hati yang lalai. Sehingga mereka lupa dengan keadaan yang sedang mereka alami di dunia sekarang ini. Sehingga mereka hidupnya penuh dengan lah, penuh dengan main-main. Wahum abun, wahum mereka bermain-main dan mereka berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jangan sampai kita kehabisan waktu lalu kita menyesal. Penyesalan yang sudah tidak ada gunanya lagi. Penyesalan orang-orang yang mereka tidak akan lagi bermanfaat penyesalannya. Penyesalan ketika dia kedatangan sakaratul maut saat yang ketika datang sakaratul maut Dia tinggal mengucapkan kalimat-kalimat penyesalan Sedang sakaratul maut pasti datang pada mereka Wajah Sakaratul maut bil ard Dalika ma Dan telah datang Dan pasti datang sakaratul maut Dan sakaratul maut datang suatu perkara yang, yang pasti datang Itulah perkara yang kalian selalu lari darinya. Pada saat manusia kedatangan al-maut, maka mereka penyesalannya tinggal mengucapkan Ji'un. Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia, kembalikan kehidupanku. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa beramal apa yang dulu aku telah tinggalkan hatta جاء أحدهم الموت قال رب rabbirji'un ketika datang kepada mereka mau mereka mengatakan ya Rabb kembalikan kehidupanku ya Rabb la'alli a'malu salihan fima taraktu agar aku bisa beramal akan dulu aku tinggalkan akan tapi Allah katakan kalla innaha kalimatun huwa qailuha sekali-kali tidak itu hanyalah ucapan mulut-mulut mereka semata. Itu hanya ucapan kalimat ucapan mereka semata. Maka mereka tinggal menunggu hari sampai di sampai datangnya hari dibangkitkan oleh Allah SWT. Mereka tinggal menunggu di penantian alam barzah hingga datangnya hari dibangkitkan oleh Allah SWT. Para jamaah yang rahmat Allah, jangan pula kita nanti Melewati hari yang semuanya penuh dengan penyesalan. Ketika meninggal menyesal. Dan ketika nanti ketika Allah membuka kitab catatan amal kita yang pada saat itu Allah katakan ikra kitab kafa bi nafsika alika Bacalah kitab Anda sendiri. kita kitab Bacalah kitab Anda sendiri. Maka cukuplah hari ini menjadi saksi dan menjadi peng, yang menjadi penghitung sendiri yang mengkalkulasi tentang amal-amal Anda. Iqra apa? Kata binafsika alikal yawma hasiba. Anda sekarang silakan mengkalkulasi sendiri tentang amal-amal Anda. Jangan sampai pada saat itu kita tinggal mengucapkan kalimat Ya wailatana mali hadzal kitab la yughadiru sahiratan wala kabiratan illa ahsaha. Aduhai celakanya kami. Kitab apa ini? Yang tidak meninggalkan perkara yang kecil apalagi yang besar. Maka mereka tinggal meratapi nasib kehidupannya. Akan tapi telah tidak ada gunanya selagi. Demikian pula banyak yang memakai Allah Subhanahu Wa Taala ketika manusia mereka berada di tengah jalan pun masih mengungkapkan penyesalan mereka. Ketika mereka di padang mahsyar mereka mengungkapkan penjelasan mereka, "Inna kunna zalimin ya Rabb." Sungguh kami dulu adalah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang tidak perhatian dengan agamamu. Orang-orang yang lalai dengan perkaramu. Ini penyesalan yang terus beruntun orang-orang yang mereka meratapi nasibnya semenjak datangnya sakaratul maut. Ketika mereka di alam barzah ketika mereka di padang mahsyar, ketika mereka di tengah-tengah jahanam, mereka semuanya selalu memberikan menyampaikan penyesalan mereka. Maka Allah katakan, "Wala taqul minal ghafilin." Jangan Anda termasuk orang-orang yang lalai. Di antara yang sering kita lalaikan kami ibu dan sekalian Ya Allah adalah beberapa prinsip penting yang layaknya menjadi panduan kehidupan kita seperti yang tertera di dalam surat Al-Qasas di atas. Ini surat Al-Qasas ayat yang keberapa tadi? 77. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wattaqi fi ma ataqallahu daral akhirah." Carilah oleh Anda kampung akhirat. Caranya bagaimana? Mencari kampung akhirat bima ataqallahu dengan semua pemberian yang Allah berikan kepada Anda. Apa pemberian Allah kepada kita? Banyak. Semua perkara dunia kita. Harta kita, kesehatan kita, waktu kita, keluarga kita, semua yang Allah berikan kepada kita, jadikan itu upaya untuk mendapatkan kampung akhirat. Upaya untuk mendapatkan kampung akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmati Allah, Kehidupan kita bukan hanya kehidupan sekarang kita sekarang ini. Akan tapi Allah terangkan kepada kita kehidupan kita kehidupan yang berlanjut. Sekarang kehidupan pertama dan akan berlanjut pada kehidupan berikutnya itu kehidupan akhirat. Dan Allah terangkan dua kehidupan yang ada. Agar kita memilih mana kehidupan yang harus kita kejar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita untuk mengejar kehidupan kampung akhirat karena sesungguhnya kehidupan hati tiada kehidupan kampung akhirat. Sebagaimana Allah tegaskan, "Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu Seandainya mereka tahu kata Allah, maka sungguh kehidupan kampung akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Sungguh kehidupan kampung akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Kenapa kehidupan yang sebenarnya? Karena disitulah manusia yang mereka mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kenikmatan yang hakiki. Manusia yang mereka sengsara, sengsara yang hakiki. Satu di antara petunjuk hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan tentang hakikat kehidupan akhirat adalah hadis ketika ahlul jannah dia telah masuk jannah dan ketika ahli nar telah masuk neraka dan ketika Allah memper, memperlihatkan kepada mereka bahwa kematian telah disembelih, maka dikatakan ya ahlal jannah, haya ya ya mata ya ahlal jannah. Sesungguhnya anda hidup yang tidak akan pernah mati lagi. Ya ahlal jannah huludun la mauta. Ya ahlal jannah sekarang ada kekekalan dan tidak ada lagi kematian karena kematian telah disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diserukan para ahli jannah ketika mereka telah masuk telah masuk di jannah apa katanya ya ahli jannah antasihu wala tasqamu abadan sekarang anda sehat yang tidak pernah lagi anda mengalami sakit Wa antahyaw wa tamutu abadan. Anda sekarang hidup yang tidak akan pernah lagi mengalami kematian. Wa antashibu abadan. Wa antashibu wa tahramu abadan. Dan Anda sekarang muda yang tidak akan pernah lagi mengalami tua. Wa antan amu wa tabasu abadan. Dan Anda sekarang selalu merasakan kenikmatan tanpa ada kesengsaraan. Para jemaah, bapak-bapak dan ibu rahmati Allah, kehidupan seperti ini adanya kehidupan di jannah. Sehat tanpa sakit. Kemudian hidup tanpa mengalami kematian. Kemudian muda tanpa mengalami tua. Dan nikmat yang tidak laga, yang tidak lagi mengalami sengsara maka ini hanya kita temukan di kehidupan akhirat kelak. Di dunia ini maka penuh dengan warna-warna yang berkebalikan. Barang siapa yang dia tenggelam dalam kenikmatan, dia akan merasakan kesusahan. Barang siapa yang dia mengalami kehidupan, dia akan mengalami kematian. Barang siapa yang dia mengalami muda, pasti dia akan tua. Dan tidak ada orang yang mereka terbebas dari sakit di dunia ini itu warna kehidupan yang ada di dunia sekarang ini. Sehat yang tidak sehat yang pasti akan dikhawatirkan sakitnya. Kemudian hidup yang pasti akan dibatasi dengan kematian. Kemudian muda yang pasti akan bergerak menuju tua. Dan nikmat yang pasti akan dia rasakan kesengsaraannya. Itu sudah pakaian kehidupan dunia yang tidak mungkin kita bisa lepas darinya. Boleh jadi Seandainya ada orang yang mereka sehat tidak pernah sakit dan ini sungguhnya jauh dari kehidupan seorang mukmin. Sehat tanpa sakit, bahkan manusia secara umum mereka pasti mengalami sakit. Seandainya ada orang sehat tanpa sakit, sungguh itu merupakan istidrat, bahkan merupakan istidrat dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia mukmin bahkan akan akrab dengan berbagai macam ujian-ujian yang menyedihkan. Karena itu merupakan sunatullah kecintaan Allah kepada kaum mukminin. Idza ahabballahu 'abdah ibtalahu. Apabila Allah mencintai seorang hamba, justru Allah akan menguji dia. Diuji pada dirinya, pada hartanya, pada keluarganya, sehingga dengan ujian Allah itu benar-benar dia akan menampakkan kecintaan dan istiqomahnya dia dia di atas iman karena iman itu identik dan akrab dengan ujian. Dan Allah jadikan kepastian akan Allah timpakan pada orang yang mereka mengaku beriman kepada Allah SWT. Bukankah ibu-ibu dan sekali rahmati Allah kita selalu mendengar dan sering mendengar ayat Allah yang Allah katakan Alif Lam Mim Ahasiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ألف لامين Ahasiban nas, apakah manusia mereka menyangka bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji oleh Allah sama sekali? Sungguh kata Allah, orang-orang sebelum mereka telah kami uji. yang dengan ujian Allah, Allah akan mengetahui dan Allah akan mengetahui segala-galanya. Mana orang yang mereka jujur dengan imannya dan mana orang yang mereka dusta dengan keimanan mereka. Dan semakin orang tinggi tingkat keimanannya, semakin besar dan tinggi pula ujian yang Allah timpakan pada mereka. Sehingga Rasulullah SAW katakan, Asyadun nasi balaan, manusia yang paling keras cobaannya adalah al abiyah para nabi. Summal amsalu fal amsal. Kemudian orang yang semisal para nabi, kemudian orang yang mereka semisal para nabi. Semakin keimanan seorang mendekati kesempurnaan dan semakin tinggi tingkat keimanan seorang, maka semakin besar ujian yang akan Allah datangkan pada mereka. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dia pengen sehat yang tidak sakit lagi, Barang siapa yang dia pengen eh, hidup yang tidak pernah mengalami kematian lagi dan barang siapa yang dia ingin muda tidak pernah mengalami tua, pengen nikmat tanpa sengsara, itu tempatnya adalah di jannah. Hanya ada di jannah ketika manusia telah memasuki jannah. Oleh karena itulah para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala hakikat sukses dan hakikat rugi itu hanya berkaitan dengan bagaimana dia di akhirat kelak. Sukses adalah sukses ketika dia sukses mendapatkan akhirat dan rugi adalah orang yang mereka rugi ketika mereka gagal mendapatkan kampung akhirat. Itulah yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya insya Allah telah dengar ayat Allah yang Allah katakan Kullu nafsin da'iqatil maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Mau tidak mau. Siapapun akan mengalami kematian. Orang yang saleh mati, orang yang jahat dan juga mati. Para nabi mati dan musuh-musuh mereka yang memusuhi para nabi juga mati. Orang kaya mati, orang yang melarat pun juga mati. Maka tidak ada yang tidak mengalami kematian Seandainya ada orang yang mereka bisa dan layak hidup selamanya, maka Rasulullah SAW orang yang paling layak hidup selamanya. Tapi Allah katakan Inna mayyitun wa inna mayyitun. Ya Rasulullah, Anda akan mengalami kematian sebagaimana manusia juga akan mengalami kematian. Kematian sesuatu yang pasti akan datang pada kita semuanya. Tidak bisa menolaknya. Walaupun dia jenderal besar, walaupun dia orang kaya raya, maka begitu kematian datang tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menolaknya. Karena itu telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah pula kita telah mendengar banyak ungkapan-ungkapan yang berkaitan dengan perkara ini yang Allah memerintahkan kematian pasti akan datang bahkan datang dan tiba-tiba tanpa permisi sehingga banyak orang mereka terkejut dengan datangnya kematian كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى walakin kadzdzaba wa tawalla Allah katakan kalla idza balaghatit taraqi Ingatlah ketika nyawa telah sampai di tenggorokan kata Allah waqila man raq dan dikatakan mana ada orang yang mereka sanggup merukyah? mana ada orang yang mereka sanggup menolak datangnya kematian saat ini mereka datangkan seribu dokter spesialis, maka sungguh tidak akan sanggup untuk menahan kematian dan untuk mereka mengembalikan para kehidupan, menyembuhkan dan gagal mencabut dan gagal malaikat mencabut nyawa, maka mereka tidak akan sanggup untuk menahannya. Walaupun mereka orang kaya yang selama ini dia bisa membayar kasus-kasus untuk hukum dan mereka gagal dieksekusi, akan tetapi malaikat maut dia akan tetap mentaati perintah rohnya mengambil nyawa manusia tanpa kompromi siapapun mereka. Dan apabila mereka telah saat telah yakin bahwa mereka akan berpisah dengan dunia dan seisinya dan pasti mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu taala maka Allah ingatkan wahai hamba Allah bagaimana Anda kembali kepada Allah apakah Anda mengalami nasib yang sangat tragis Kembali kepada Allah dalam keadaan fala saddaqa wa salla. Anda kembali kepada Allah tanpa memiliki pembenaran agama dan bahkan tidak memiliki amal ibadah sekalipun salat. Yang Anda bawa adalah sikap mendustakan agama dan berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh kematian telah menjadi kepastian. Walaupun dia berusaha untuk lari, walaupun dia berusaha untuk bersembunyi, Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Kematian pasti menyupai Anda walaupun Anda di benteng yang sangat kokoh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan proses kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala terangkan pada kita, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Adapun sempurnanya pahala kalian kata Allah adalah kelak di hari kiamat. Karena memang sekarang bukanlah darul jaza. Akan tapi sekarang darul amal. Sekarang bukanlah kampung kita memanen pahala dengan sempurna. Walaupun sebagian telah Allah segerakan kebaikan-kebaikannya kepada kita. Akan tapi sekarang bukan saatnya kita panen pahala. Allah katakan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pahala Anda, sempurnanya balasan Anda akan Allah berikan total kelak di hari kiamat. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan ketika bercerita tentang hakikat kehidupan dunia, tentang perjalanan kehidupan dunia, beliau mengatakan irtahalatid dunya mudbiratan wa irtahalatil akhirah wa irtahalatid dunya mudbiratan waltaqatil akhir mukbilatan wa kullu minhuma banun faqulu min abna'il akhirah wa la taqulu min abna'id dunya fal yawma amalun wa hisabun wa gadan hisabun wa la amalun apa kata beliau sesungguhnya dunia ini berjalan meninggalkan kita Bagaimanapun kencangnya kita mengejar dunia, dunia akan lari meninggalkan kita. Kita dibiarkan masuk kubur dan dunia tetap berjalan. Dan akhirat datang menyambut kita. Betapapun kita lari menjauh dari kejaran akhirat, maka pasti kita akan bertemu dengan kampung akhirat karena kematian adalah pintu yang mengantarkan kita masuk kampung akhirat dan setiap kita pasti akan mengalami kematian. Lalu Ali bin Abi Thalib menerangkan tentang kedua kehidupan ini. Wa kullu minhum banun. Setiap keduanya itu memiliki penggemar, memiliki pencari, maka kata Ali bin Abi Talib, "Fakunu min abna'il akhirah wa min abna'i dunia. Jadilah Anda anak-anak akhirat dan jangan Anda menjadi anak-anak dunia. Anak-anak akhirat jasadnya di dunia akan tapi pikiran dia melayang akan tapi hikmah dan cita-cita dia melayang semuanya dia curahkan usahanya untuk mendapatkan kampung akhirat itulah abnaul akhirah. Adapun abnaul dunia maka dia curahkan totalitas kehidupannya untuk mendapatkan dunia semata-mata. Lalu beliau katakan bahwa hari ini adalah hari-hari kita beramal. Fal amalun wala Hari-hari ini adalah hari yang kita beramal bercocok tanam dan bukan hari kita panen pahala amal bukan hari kita dihisap ini dibalas totalitas apa yang telah kita lakukan wa ghadan hisabun wala amalun dan hari esok ketika kita menghadap Allah adalah hari-hari kita panen pahala dan tidak akan ada lagi amal. Bapak-bapak ibu yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Begitulah Ali mengatakan kepada kita, "Kunu min abnail akhirah." Jadilah Anda anak-anak akhirat karena disinilah tempatnya hakikat kesuksesan dan kegagalan. Yang Allah katakan selanjutnya dalam ayat tersebut, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad fasa. Barang siapa yang dia Perjalanan hidupnya mengantarkan dia selamat dari akhirat dan dia dimasukkan ke surga, maka sungguh berarti dia telah sukses yang sebenarnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur wala wa ma rahatud dunya illa mata'ul ghurur dan tidak lain kehidupan dunia kecuali kehidupan yang penuh dengan tipuan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini seorang mukmin dia melihat kehidupan yang hakiki bahwa dia harus menjadi abnaul akhirah karena di disitulah kampung yang sebenarnya dan situlah hakikat kesuksesan yang sebenarnya. Apabila Anda gagal di kampung akhirat, maka sungguh itu kerugian yang sebenarnya. Walaupun Anda di dunia ada orang yang paling nikmat kehidupan Anda. Dan itulah yang Allah tegaskan. Apa kata Allah Innal khasirin alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Sesungguhnya orang yang benar-benar rugi adalah orang yang mereka merugikan diri dan keluarganya di hari kiamat kelak. Kenapa orang yang dikatakan rugi adalah orang yang mereka merugikan diri dan keluarganya di kiamat kelak? Karena seandainya Anda di dunia sekarang ini orang yang paling sukses, orang yang paling nikmat, maka sungguh Anda tidak akan pernah merasakan nikmatnya lagi walaupun sepanjang tahun Anda nikmat, sepanjang seumur hidup Anda nikmat, maka Anda tidak merasakan nikmat lagi ketika Anda diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membawa sebuah riwayat menyampaikan kepada para sahabat yukta bi antami ahli dunia min ahli nar akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang di dunia bi anami ahli dunia orang yang mereka paling nikmat di dunia seandainya bicara kaya maka dia orang yang paling kaya bicara tentang sehat dia orang tidak pernah sakit bicara tentang nikmat dia orang paling menikmati segala perabot kehidupan maka dia penikmat, orang paling nikmat dalam kehidupan dunia mereka. Akan tapi mereka biqadarillah adalah min ahli nar. Fayusbaghu sibhatan finnar. Kemudian dijorta sekali celupan ke neraka. Dia dirasakan sekali rasa di neraka. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hal ra'aita na'iman qab?" Wahai hambaku, Apakah Anda merasakan kenikmatan walaupun sesaat? Apakah Anda merasakan kenikmatan walaupun sesaat? Orang ini adalah di anami ahli dunia Orang yang paling merasakan nikmatnya kehidupan dunia sepanjang waktu dari awal sampai akhir tidak pernah dia sengsara dalam kehidupannya akan tapi begitu dia merasakan sekali celupan neraka maka dia lupa dengan sepanjang kehidupan dia yang tenggelam dalam kenikmatan apabila demikian apa artinya kenikmatan dunia mereka rasakan ibu-ibu dan bahkan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana juga Allah ingatkan pada kita semua yang kita kumpulkan dari perkara dunia ini, seandainya kelak di kiamat kita sengsara, maka sungguh tidak akan bisa kita pakai untuk menebus kesengsaraan di hari itu. Apa dan siapa yang kita punya tentang kehidupan dunia kita sekarang ini? Allah katakan kepada kita, Allah ingatkan kepada kita, hari-hari yang Allah tidak akan lagi menerima tebusan dari manusia. Hari-hari ini Semuanya bisa ditebus dengan dunia. Dunia menentukan segala-galanya tentang nasib manusia. Berapa banyak kasus-kasus yang menyengsarakan dia bisa dia tebus dengan kepemilikan-kepemilikan dunia yang dia miliki. Ini permainan dunia. Ini sandiwara kehidupan dunia. Akan tapi kita akan berhadapan di pengadilan hakiki yang hakimnya Allah Subhanahu wa taala yang saksinya adalah diri kita sendiri dan saksinya para malaikat, saksinya bumi yang kita injak, saksinya anggota badan kita sendiri yang kita tidak akan bisa mangkir lagi dengan pemanggilan Allah pada saat itu. Dan Allah umumkan fal yauma la yuqadu minkum fityatun wala minal ladina kafaru. Hari ini kata Allah, Allah tidak menerima tebusan apapun dari manusia. Baik dari orang munafik atau orang kafir. Allah tidak lagi menerima tebusan apapun dari mereka. Dunia yang mereka banggakan, dunia yang mereka kumpulkan sebanyak-banyaknya, dunia yang mereka tenggelam sampai mereka melalikan segala perkara, maka berapapun yang mereka memiliki tentang dunia, maka tidak bisa dipakai untuk menebus kesengsaraan pada hari itu. Para jamaah yang nama Allah, bukankah kita sering mendengar ayat-ayat Allah yang mengingatkan tentang perkara ini? Hari-hari yang kita tidak akan bisa lari kecuali hanya lari kepada Allah SWT. Yang keadaan saat itu manusia mengatakan, ya ini kemana kita akan lari? Ainal mafar. Kata Allah, kalla la wasar. Wahai hambaku, wahai manusia, anda tidak punya tempat lagi berlari kecuali berlari kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari itu dunia yang manusia kumpulkan selama ini tidak akan bermanfaat sama sekali lagi. Allah katakan, seandainya manusia mereka di dunia menjadi orang yang bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya tentang harta dunia mereka, orang yang paling kaya nomor satu di dunia, maka ingatlah apa yang telah Allah ingatkan pada kita semuanya. Jangan sampai kita nanti menyesal akan tapi terlambat. Apa kata Allah tentang tebusan-tebusan manusia yang mereka inginkan menembus kesadaran pada hari itu? Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim milkul ardi dhahaban wala muftadabi manusia ini orang-orang yang mereka kafir dan sampai mereka matinya dalam keadaan kafir seandainya mereka berusaha untuk menebus adab Allah dengan bumi dalam wujud emas fala yuqbala min ahadihim sama sekali tidak akan diterima upaya mereka menebus adab pada saat itu oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada lagi arti kekayaan pada saat itu di hadapan Allah. Karena memang Allah tidak membutuhkan semuanya itu. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mislahu ma seandainya orang yang zalim, orang-orang yang kafir, yang musyrik, yang mereka munafik, yang mereka tidak pernah mengenal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia sekarang ini. Seandainya mereka memiliki bumi dan seisinya dan dilipatkan dua kali lagi laftadau bihi min su'il adab yaumil qiyamah. Pasti akan dia jadikan sebagai tebusan untuk menebus dari buruknya adab di kiamat kelak. Akan tapi Allah tidak akan terima lagi tebusan pada saat itu. Sehingga hari-hari yang manusia betul mendapatkan hari yang semuanya telah tidak berguna kecuali apabila dia datang dengan hati yang eh, dengan hati yang dengan hati yang bertakwa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah, banyak sekarang kita orang mengandalkan koneksi saudara saya, keluarga saya, orang-orang besar, jenderal besar, penguasa, orang penting di negerinya. Itu di dunia sekarang ini. Orang masih memiliki kepedulian untuk memberikan pertolongan kepada yang lainnya. Akan tapi akan datang waktunya di mana setiap orang tidak pernah peduli lagi dengan yang lainnya. Walaupun sekedar bertanya tentang kesulitan yang dialami. Alangkah sengsaranya apabila seorang dia yang dulu dia kawan dekatnya, bahkan orang yang selalu dia penuhi kebutuhannya, kemudian sedang mengalami kesengsaraan, bahkan kemudian dia bertemu menyapa pun tidak, bahkan bertanya pun tidak, apalagi akan memberikan pertolongan dan bahkan apalagi dia menawarkan pertolongan yang ada pada saat itu setiap orang mereka berusaha untuk mengorbankan orang lain demi dia bisa diselamatkan dari kesulitan yang dialami pada saat itu bukankah kita semuanya pernah mendengar dan membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ma'arij di antaranya Allah katakan wala yasalu hamimul hamima yubassirunahum يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها غضا نزعت للشوارع tad'u man adbar wa tawalla wa jama'a fa Allah katakan wala yasalu hamimun habima dan orang-orang yang mereka dulu merupakan kawan akrab kawan kawan dekat hamim orang-orang mereka merupakan sahabat karibnya bahkan ketika itu bertanya pun tidak bukannya mereka tidak melihat bahkan mereka saling melihat yubassarunahum mereka saling melihat, akan tapi mereka merasakan penglihatan yang membuat mata mereka terbelalak karena kesulitan dan kesengsaraan yang mereka alami pada saat itu. Yubasarunahu, yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibani. Hari itu kata Allah, orang-orang yang mereka mujrim, orang-orang yang mereka di dunia selalu membangkang Allah dia suruh salat tidak salat, suruh puasa tidak puasa, suruh zakat tidak zakat, suruh haji tidak haji. Bahkan mereka tidak memiliki tauhid, bahkan mereka menyekutukan Allah, bahkan mereka mengingkari Allah. Mereka tenggelam dalam kehidupan hawa nafsu mereka. Maka di hari-hari yang Allah menetapkan, Allah menggelar pengadilannya dan kesulitan akan mereka dapatkan. Ya Yawadul mujrimu ya yawmaidin Yahudul mujrimu Orang-orang yang fajir pada saat itu Dia sangat ingin bisa menembus mata pada saat itu Seandainya bisa mereka tebus bibani Dengan anak kandung mereka sendiri Ibu-ibu Dan bapak sekalian rahmati Allah SWT Kita semuanya tahu Bahwa tidak ada manusia yang memiliki kecintaan yang tulus pada orang lain Semisal kecintaan seorang ayah dan orang tua kepada anaknya Bahkan dia siap mengorbankan apapun demi anak, demi sang anak. Akan tapi ingatlah akan datang hari di mana orang tidak lagi mereka siap menolong orang lain, bahkan yang tidak ada yang kemudian dia lakukan. Bagaimana bisa mengorbankan orang lain demi selamatnya dia dari kesengsaraan para saat itu? Anak kandungnya pun sekalipun akan dia korbankan. Seandainya belum cukup, maka saudara dan istrinya akan dia korbankan. Saatnya belum cukup, keluarga besar dia akan dia korbankan. Seandainya belum cukup pula kata Allah, "Wa fil ardi jami'an tsumma yuji." Bahkan sekalipun seluruh manusia di muka bumi siap dia korbankan, akan tapi Allah katakan, "Kalla innaha laqa nazza'ata lishawa tad'u man akbar wa tawalla wa jama'a fa'awa." Sekali-kali tidak wahai hambaku neraka dan adab yang menyala-nyala, yang adabnya bisa mengupaskan kulit kepala manusia, yang jangan akan memanggil setiap orang yang dulu mereka berpaling dari agama dan hanya mengumpulkan harta akan tapi tidak pernah dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka begitulah benar apa Allah katakan faman zuhziha nar wa jannah faqad fasa Barang siapa yang dia diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka benar-benar dia adalah orang yang telah menggapai kesaksian yang hakiki. Sehingga sukses yang sebenarnya adalah al-fawzul adim adalah tahu adalah keberuntungan dan kesuksesan yang mereka dapatkan di hari kiamat kelak dan barang siapa dia di hari kiamatnya dia terlepas dari itu semuanya maka dia sungguh sengsara dengan kesengsaraan yang abadi dan itulah hakikat kerugian yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu sekalian yang ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala begitulah Allah katakan tentang al-qiyamah tentang yaumul akhir. Oleh karena itulah Hendaknya seorang mukmin dia membangun orientasi mereka berkaitan hidupnya orientasi akhirat. Hendaklah kita membangun orientasi kehidupan kita sekarang ini orientasi akhirat. Kita siapapun dan kita sedang menjabat apapun dan sedang berapa kekayaan kita miliki apa status sosial kita maka yang Allah arahkan adalah wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah carilah kampung akhirat jadikan orientasi Anda orientasi kampung akhirat dan wallahi wallahi Bapak sekalian, inilah sumber kebahagiaan yang akan memberikan kebahagiaan manusia di dunia sekarang ini. Ketika hati dia betul-betul dia gantungkan pada kehidupan kampung akhirat, tidak akan tidak ada kebahagiaan orang tidak mencari kampung akhirat. Mari kita renungkan sedikit hadis Rasulullah SAW tentang orang-orang mereka orientasi orientasi kampung akhirat. Apa kata Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam? Mangkanati mangkanatil akhiratu hammahu. Barang siapa yang kampung akhirat itu menjadi cita-cita utama dia. Barang siapa yang kampung akhirat menjadi cita-cita utama dia. Yang pertama kata Allah, Ja'allahu hinamu fi qalbi. Allah akan menjadikan kekayaan itu bersemayam di hatinya. Hatinya akan Allah berikan hati yang kaya. Yang kedua, wa jama'a syamlah. Allah akan mengumpulkan segala urusannya. Yang ketiga, wa atati dunya wa hiya rahimah dan dunia akan datang pada dia dalam keadaan tunduk patuh, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mengusik pemiliknya. Ini adalah hakikat kehidupan yang betul akan membawa kepada kemuliaan dan ketenangan yang sebenarnya. Kita lihat dan kita segera renungkan yang sekali rahmati Allah. Barang siapa yang akhirat merupakan cita-cita kehidupannya, satu, Allah akan menjadikan kekayaan itu ada di hatinya. Bagus sekali ya. ketenangan hati kita dan kewibawaan manusia itu dibangun di atas dia merasa kaya hidupnya di dunia dengan pemberian Allah. Alias dia qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan al-qanaatu hansun la tafna. Kona itu adalah kekayaan yang tidak pernah atau gudang kekayaan yang tidak pernah ada habisnya. Barang siapa yang dia punya kekonaah dalam kehidupannya, berarti dia punya gudang kekayaan yang tidak akan pernah habis simpanannya. Allah akan jadikan kekayaan itu ada di hati dia. Dan ketika Allah katakan tentang hakikat dan ketika Nabi katakan ah, hakikat orang kaya, siapa orang kaya itu? Laisal ghina bi kasratil arab. Orang kaya itu bukan orang yang mereka perabotnya banyak. Bukan orang yang hartanya bertumpuk-tumpuk, orang yang uangnya miliaran sampai triliunan. Bukan orang yang mereka memiliki segala apa fasilitas yang mereka telah kumpulkan. Bukan itu orang kaya. Akan tapi kata Nabi, walakinnal ghina ghina nafas. Akan tapi hakikat orang yang kaya adalah kayanya jiwa. Yaitu dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ibu-ibu sekalian yang terbaik rahmati Allah. Apabila seorang dia tidak punya kekayaan di hati, itu yang ada itu adalah kefakiran. Maka kebalikannya kata Nabi, "Mangkana fid hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainain." Barang siapa yang dunia itu menjadi orientasi kehidupannya, sehingga orientasi total itu adalah dunia, maka Allah jadikan kefakiran itu ada di kedua kelopak matanya. Yang ada itu fakir dan fakir. Ini watak manusia, watak Bani Adam yang diterangkan oleh Nabi kita yang mulia As-Sadiqul Ketika hatinya tidak ada keimanan dan tidak menginginkan kampung akhirat. Insyaallah Bapak Ibu telah mendengar hadis. Laukana laukana ibnu Adam, laukana ibnu Adam wadian min malin. Dalam riwayat lainnya ya min dahabin. Seandainya anak Adam itu memiliki dua lembah harta atau dua lembah emas, labtagha thalithan pasti kata Nabi, pasti dia menginginkan lembah yang ketiga. Demikian seterusnya punya tiga ingin lembah yang keempat, punya empat ingin lembah yang kelima. walayam lau jawfa ini Adam illa turab dan tidak ada yang memuaskan anak Adam kecuali apabila perutnya telah penuh dengan tanah alias dia telah dikuburkan di kuburan. Ini kemauan anak Adam seperti itu. Tidak ada orang yang mereka pernah merasa puas dengan kehidupan dunia mereka. Sehingga seandainya untuk memberantas korupsi itu hanya sekedar ditingkatkan gajinya itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Karena itu berkaitan dengan mental yang ada di hati mereka. Karena orang tidak akan pernah merasa tercukupi dengan berapapun yang diberikan Allah kepada dia. Selama dia tidak memiliki hati yang kona'ah di dalam dirinya. Maka mental dia adalah mental yang akan serba kurang. Dan serba dia akan menerima menginginkan dan bahkan mengharapkan pemberian-pemberian orang terus menerus. Ini betul-betul menyengsarakan dalam kehidupannya. Bapak sekalian, eh, bapak sekalian dan Allah. Nabi kita mengajarkan bagaimana kita membangun mental kemuliaan kita. Nabi katakan di antaranya syarful mu'min qiyamul Kemuliaan jiwa seorang pun itu berkaitan dengan sholat malam yang dia lakukan. Barang siapa yang dia memelihara salat malam dengan benar tentunya dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka Google akan mengangkat dia pada jiwa yang mulia. Syarful mukmin ini kemuliaan seorang mukmin berkaitan dengan kiamulil yang dia tegakkan. Ini salat sunnah yang paling dicintai oleh Allah yang paling abdul adalah qiyamul lail. Karena saat itulah manusia mereka terlelap tidur, lalu dia bangun dan kemudian dia bermunajat dengan rohnya sehingga betul-betul dia memiliki hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan manusia berkaitan dengan kuatnya hubungan jiwa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. yang pertama. Yang kedua kata Nabi, wa istighna'uhu uh, wa isul mu'min wa isuhu dan isahnya seorang mukmin adalah istighna'uhu anin nas. Dan kisahnya seorang mukmin itu apabila dia merasa tidak butuh kepada apa yang ada di tangan manusia. Apabila dia merasa tidak membutuhkan apa yang di tangan manusia, biarlah yang di tangan manusia milik mereka. Biarlah yang di tangan manusia mereka menikmati semaunya. Seandainya dia ingin mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memiliki tempat dia tidak ngelirik dan tidak dia ini tidak ma, tidak milian dengan apa yang di tangan orang lain dan apabila bagus sekalian kita sudah mulai meng, ma, ma, apabila kita sudah mulai mengulurkan tangan kita meminta kepada manusia sungguh akan jatuh harga diri kita sungguh akan hina harga diri kita tidak akan memiliki islam lagi maka isanya seorang muslim yang pertama dia memiliki hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dia tidak merasa butuh dengan manusia. Maka dia akan terbangun sikap islam. Maka pekerjaan yang paling hina dalam agama kita adalah pekerjaan peminta-minta. Orang Jawa bilang, minta maaf kalian, orang Jawa bilang orang suka minta-minta itu katanya rai gedeh. Tahu nggak rai gedeh? Rai kecek Tahu? Ranti rai kata orang. Ranti rai. Karena dia memang kata sebagaimana kata orang kalau dia malu, terus anak mbok Joko nanti rai mulai. Artinya rupanya muka itu mau disembunyikan kemana? Sehingga orang itu yang menjadi simbol kemuliaan, simbol dirinya itu muka maka orang sering kalau digelandang ke, ke KPK tutup mukanya atau digelandang urusan yang buruk-buruk mukanya ditutup karena memang dia tidak ingin mukanya itu kelihatan orang itu simbol daripada kemuliaan dia. Orang yang minta-minta ini orang yang sudah menunjukkan tidak punya muka dan jazaan difakal balasan sesuai dengan kadar perbuatan dia. Besok di kiamat Orang yang suka minta-minta ini akan datang kepada Allah dalam keadaan mukanya complong-complong dari dagingnya, seakan-akan dia nggak punya muka. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah mengarahkan kita agar kita membangun orientasi kehidupan kita kepada kampung akhirat. Yang apabila orang dia orientasi kepada akhirat yang pertama kata Nabi, maka Allah akan jadikan kekayaan itu ada dalam hatinya, merasa cukup. Merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala dan itu yang paling menenangkan jiwa kita. Maka konsep tenangnya jiwa diajarkan Nabi, apa kata Nabi kita ya kawan? Umdur ila man aswala minka, man huwa aswala minka. Lihatlah orang yang lebih rendah dari Anda. Itu akan menenteramkan hati. Wala tandur man fawqaka, jangan lihat yang lebih atas. Itu dalam urusan dunia seperti itu. Kalau rokok dengan dongkluk itu lebih buat cengeng yang mana? Ngelomok, ngelomok kan? Ngelomok tau? Jangan. Jangan tahu nggak? Nggak tahu. Jangan. Apa kesimpulannya? Jangan apa? Hah? Ya dangak itu, dangak. Orang dangak gini lihat nengkur terus Dangak, dongklok lihat yang lebih di bawah itu membuat cengang di bulu itu yang mana? Tahu cengeng nggak? Tahu cengang, cengang. Pegel, gulunya cengeng sehingga keju-keju, tegang tegak nggak enak. Yang dangak, dalam urusan dunia maka kita diperintahkan Nabi untuk kita lihat yang lebih di bawah kita. Itu lebih menenteramkan hati kita dan lebih menjadikan kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam urusan dunia demikian kata Nabi Sallallahu. Dan ini tidak ada hubungannya dengan malas. Soal malas ada pembahasannya sendiri. Malas itu lawannya semangat. Semangat Nabi ajarkan kepada kita. Ihris ala yang fau. Kalau itu urusan itu bermanfaat bagi Anda kata Nabi, ihris, semangatlah Anda. Jadilah Anda orang yang semangat berkaitan dengan semua yang bermanfaat untuk Anda, dunia Anda dan akhirat Anda. Kalau itu telah Anda lihat ini manfaat, maka semangatlah Anda tapi berkaitan dengan hasil yang dia dapatkan, seberapa pembagian Allah maka dia qanaah. Dia qanaah. Dia merasa cukup dengan pemberian Allah SWT karena dia tahu bahwa yang membagi-bagi rezeki adalah Allah. Dan pembagian Allah berkaitan dengan rezeki dunia tidak berkaitan kecintaan Allah SWT tidak berkaitan dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan agama kita mengajarkan ada ada istilah istidraj. Apa itu ikhwan istidraj? Dilulu kata orang Jawa dilulu. Dilulu, dicor, tahu enggak? Dilulu. Itu kalau tahu orang kampung biasanya itu kalau mengingatkan anak-anak itu yang berkili, yang angel kili itu, mainnya petakilan sampai dule muduk nilai turun mudok dengan harapan dia selamat jangan sampai nanti kalau jatuh dia kemudian sengsara. Ngeyel, ngeyel, ngengkel, tetap manak-manak yang pelangkrik malah ngece-ngece. Maka dibilang, "Woi, urus ini munggah ngono terus sampai pucuk mana. Biar kalau jatuh moncrot kemudian tersek kapok. Itu namanya istidroj. Ah, Allah akan mengistidrat orang. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami istidrat mereka dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Apa rumus istidrat ikhwan? Rumus istidrat kata Nabi, "Idza ra'aitallaha yu'til abda ma yuhibbu wa huwa 'ala ma'asihi fa'lam annama huwa istidrat" atau kama qala. Apabila Anda lihat ada orang yang mereka Allah berikan harta yang berlimpah dunia yang mereka senangi. Padahal mereka itu adalah ahli maksiat. Maka ketahuilah itu adalah istidrat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pemberian Allah berkaitan dengan dunia itu tidak berkaitan dengan kecintaan Allah kepada hamba. Makanya ibu-ibu dan bapak sekalian rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mengoreksi dan meluruskan pemikiran yang salah tentang pemberian Allah berkaitan dengan dunia. Setiap kita insya Allah telah membaca surat Al-Buruj. Bagaimana Allah mengarahkan kepada kita dan meluruskan orang yang salah dalam memandang pemberian Allah berkaitan dengan dunia. Ayat yang mana kira-kira ikhwan? Ayat yang mana kira-kira? Ayat yang mana? Fa'ammal ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا Allah katakan fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman manusia itu apabila dia diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan beruntun kepada mereka, apa kata mereka? Oh Allah sedang memuliakan saya. Akan tapi kalau Allah itu menghambat rezekinya, Allah batasi rezeki dia, maka dia bilang Allah menghinakan saya. Allah katakan, kalla oh nggak begitu ya hambaku. Urusannya itu bukan soal Allah mencintai dan Allah tidak mencintai, Urusannya itu bukan Allah memuliakan dan Allah tidak memuliakan. Akan tapi apa? Faamal insanu ida mabtalahu apa ikhwan? Urusannya adalah ujian Allah Subhanahu wa taala bahwa pemberian Allah yang berkaitan dengan dunia ini hakikatnya merupakan ujian Allah. Baik itu berkaitan dengan pemberian yang dia anggap menyenangkan atau pemberian yang dianggap tidak menyenangkan itu semuanya merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Kemudian Allah katakan, kami jadikan apa yang dia menyenangkan atau tidak menyenangkan itu fitnah sebagai ujian bagi mereka. Wa nawallukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji mereka dengan hal yang mereka sangka menyenangkan atau tidak menyenangkan. Sehat ujian sebagaimana sakit juga ujian. Kaya adalah ujian sebagaimana dia jatuh bangkrut sampai dia miskin melarat juga ujian menjadi seorang penguasa dalam ujian sebagaimana pula ketika dia jatuh dari kekuasaan dan menjadi rakyat biasa dalam ujian yang Allah Subhanahu wa taala lihat bukanlah ketika dia kaya atau bukanlah kekayaan dan kemelaratannya akan tapi yang Allah lihat apanya ikhwan yang akan Allah lihat apanya bagaimana dia mensikapi pada setiap pemberian Allah tersebut alangkah Nabiullah Sulaiman telah mengungkapkan kalimat yang benar. Ketika dia bersamanya itu kenikmatan Allah yang berlimpah, kerajaan yang luas, ditakutkannya jin untuk Sulaiman. Angin bisa membawa Sulaiman ke mana arah yang dia inginkan. Kemudian dia bisa berbicara dengan hewan-hewan. Maka ini merupakan karunia yang sangat besar yang tidak yang, yang tidak Allah berikan kepada orang sebelum dan sudahnya. Akan tapi apa kata Rasulullah Sulaiman tentang segala pemberian Allah ini? Hada min fadli Rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini semuanya semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan dirinya, bukan karena kepandaian, kepintaran dirinya, akan tapi ini semuanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwani dalam rangka Allah menguji diriku. Aaskur am akfur. Apakah aku akan termasuk orang yang bersyukur atau termasuk orang yang kufur? Bapak-bapak ibu yang rahmati Allah swt. Allah arahkan pada kita, Nabi arahkan pada kita agar kita berorientasi akhirat. Karena itulah kehidupan yang hakiki. Barang siapa yang dia berorientasi akhirat, maka Allah akan letakkan kekayaan di dalam hatinya. Yang kedua, wajama'a syamlah. Allah akan kumpulkan segala urusan kehidupannya. Allah akan tertibkan segala kehidupannya, semua proses kehidupannya. Tidak akan ada yang sia-sia dalam urusan orang yang mereka mencari kampung akhirat. Tidak ada tetesan keringat yang disia-siakan Allah. Tidak ada rupiah yang tidak akan dibalas oleh Allah. Tidak ada waktu yang tidak akan dilipat gandakan oleh Allah. Semua yang berkaitan dengan amalia seorang yang mereka mencari kampung akhirat, maka sungguh Allah akan kumpulkan semuanya dan bahkan Allah akan berikan pahala yang berlipat-lipat ganda dengan apa yang dia lakukan tersebut. Bapak sekalian dan para orang sekalian rahmati Allah. Alangkah sangat teraturnya dan alangkah sangat nyamannya dalam kehidupan seorang mukmin apabila dia betul-betul menata kehidupannya dengan orientasi kampung akhirat. Perhatikan ibu-ibu dan sekalian rahmati Allah. Sama-sama kita memiliki kesibukan tentang dunia dan semua yang kita lakukan. Alangkah orang yang mereka memiliki orientasi kampung akhirat, dia mengawali hidupnya dengan berpikir kepada Allah Begitu dia bangun tidur, apa yang dia ucapkan ikhwan? Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur. Apa artinya? Ya, sekarang pertanyaannya, kenapa Anda mengucapkan kalimat alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilin nusyur? Kenapa Anda alhamdulillah dengan Anda dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala? Gimana? Karena tidur bagian daripada nikmat. Oh, bangun tidur merupakan bagian nikmat. Iya, terus apa nikmatnya antum setelah bangun tidur? Hah? Nikmatnya Allah memberikan kesempatan hidup para kita waktu dua, yang paling pokok dua. Yang pertama, anda bisa menambah-nambah amal yang akan bisa mengangkat derajat Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ikhwan, Derajat kita di antaranya berkaitan dengan kumpulan amal yang kita lakukan. Nabi pernah cerita ada dua orang yang mereka bersaudara yang pertama meninggal bahkan di medan jihad fisabilillah. Kemudian saudara yang, yang berikutnya ini meninggal setahun kemudian dan dia mendapatkan Ramadan. Kemudian orang yang meninggal yang akhir ini surganya melampaui saudara yang meninggal duluan padahal yang duluan ini meninggal di perang di jalan Allah dan yang kedua tadi meninggal di atas ranjang. Lalu ketika ditanyakan pada Nabi kenapa bisa begitu, maka kata Nabi bukankah dia telah bertemu dengan Ramadan yang dia melakukan perbuatan ini dan itu. Artinya kesempatan hidup dan kemudian dia melakukan amal-amal yang dia bisa kumpulkan ini akan bisa mengangkat derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada orang masih memiliki kesempatan hidup. Bukankah ikhwan Ketika orang kehabisan umur, maka yang dia minta kepada Allah agar minta diundur waktu walaupun sebentar. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, undurkan barang sebentar ya Rabb. Waktuku undurkan barang sebentar ya Rabb agar aku bisa beramal biar bisa sedekah. Fa agar aku bisa sedekah dan agar aku bisa termasuk di antara orang yang saleh. Umur yang kita minta, kita minta waktu kepada Allah saja. Yang kedua, ikhwanibillah, dengan kita diberikan umur oleh Allah, diberikan waktu, diundur waktunya oleh Allah, apa yang bisa kita lakukan ikhwan? Yang kita bisa menggunakan untuk mentaubati di kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kita bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dengan kita bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini merupakan kesempatan yang sangat besar karena sungguh taubat akan menghapuskan semua amal perbuatan dosa yang dia lakukan alangkah ruginya orang mereka kedatangan al-maut dan dia belum bersempat bertobat kepada Allah dan Allah tidak akan terima taubat ketika nyawa telah sampai di tenggorokan Yukarfir, Allah tidak menerima taubat ketika nyawa telah sampai di tenggorokan yughafir. Maka waktu-waktu yang dia miliki sungguh merupakan kesempatan emas untuk dia bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Ibu-ibu dan bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita pernah mengatakan hadis kursi riwayat dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi di antaranya ya Ibnu Adam. Ya Ibn Adam. Wahai anak Adam. Ma da'autuhu ma da'autani wa rajautani. Wahai anak Adam, seandainya Anda selalu dalam keadaan berdoa kepadaku dan berharap dengan doa-doa Anda. Anda selalu berdoa kepadaku dan Anda selalu berharap dengan doa-doa Anda, la ghafartu la wal ubali akan aku ampunkan dosa-dosa Anda tanpa aku peduli tentang dosa yang Anda miliki. Ya Ibn Adam, lau balagat dunubuka anana sama' thumma staghfartani, la ghafartu lak ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosa Anda itu sampai menyentuh langit, akan tapi anda kemudian meminta ampun kepadaku beristighfar dan bertaubat. Niscaya akan aku ampunkan dosa anda tanpa aku peduli tentang dosa yang anda lakukan. Ya Ibn Adam, La'alau ataitani biqurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, seandainya anda datang kepadaku dengan dosa sebesar bumi, summa laqitani la tusriku bi syai'an. Lalu anda datang kepadaku dalam keadaan anda tidak menyekutukanku sama sekali, akan aku datangkan la'ataituka fi qurabiyal maghfirah, akan aku datangkan ampunan sebesar dosa yang Anda bawa. Wallahi wallahi ini merupakan keutamaan dan merupakan fadlullah yang Allah berikan pada seorang hamba yang masih Allah berikan kesempatan hidup untuk dia bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Sempat dia selalu berdoa dan dan berharap pada Allah dia sempat untuk bisa istighfar dan bertaubat kepada Allah. Dia sempat memperbaiki agar dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh ini merupakan kesempatan emas bagi orang Allah berikan kesempatan hidup. Oleh karena itulah seorang mukmin waktu adalah modal yang paling utama. Dalam waktu merupakan modal yang paling utama yang dengan itu dia berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa jama'a syamlah dan Allah akan mengumpulkan semua urusan kehidupan dia. Bapak di sekalian mati Allah. Kehidupan kita adalah perdagangan kita dengan Allah. Dan Allah akan membeli setiap setiap dagangan kita. Dan dagangan kita adalah amal saleh yang kita lakukan. Dan kita diajak oleh Allah berdagang. Orang yang mereka berorientasi akhirat Allah ajak kita berdagang untuk mendapatkan keuntungan di akhirat kelak. Dengarkan panggilan Allah kepada kita. Orang yang memiliki keyakinan tentang kehidupan badal mamat. Apa yang Allah katakan ikhwan? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون Wahai orang yang beriman Maukah aku tunjukkan kepada kalian perdagangan Yang kalau anda mau Anda akan untung mutlak Ini selamatnya anda dari adab yang sangat pedih Selamatnya dari adab telah kita terangkan bahwa sekali rahmati Allah tidak akan tidak akan bisa kita beli dengan apapun yang kita miliki di perkara dunia. Sehingga seandainya Anda mengumpulkan dunia dari awal sampai akhir, dan kemudian Anda berhasil menjadi orang sukses besar, maka sungguh Anda tidak akan mampu untuk menebus azabnya Allah yang sangat besar. Maka perdagangan ini Allah tawarkan yang keuntungannya sangat besar. Sehingga Allah katakan, ini perdagangan yang betul sangat menguntungkan. Apa itu perdagangan yang Allah tawarkan, ikhwan? Ya Globalnya kata Allah, tu'minuna billah wa rasulih wa tujaiduna fisabilillah. Anda beriman kepada Allah dan Rasulnya dan Anda berjihad di jalan Allah dengan harta dan dengan jiwa Anda. Ini merupakan perdagangan harta perdagangan seorang mukmin yang akan Allah beli dengan keridhaan Allah dan dengan jannah. Allah akan beli setiap perdagangan Anda yang berdagang dengan Allah dengan keridhaan Allah dan dengan jannah. Sehingga Anda menjadi orang yang diridhai oleh Allah dan Anda ridha dengan jannah yang Allah berikan kepada Anda. Bukankah setelah kita telah mendengar ayat yang Allah katakan pula, "Innallaha Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi lahumul jannah." Allah akan membeli jiwa dan harta seorang mukmin dengan surga. Harta Anda akan Allah beli. Dan jiwa Anda akan Allah beli. Harta yang Anda cari lalu Anda keluarkan. Harta yang hakikatnya adalah pemberian Allah kepada Anda. Seandainya Anda keluarkan pula di jalan Allah. Allah akan mensyukuri amal Anda. Dan bahkan Allah akan lipat gandakan balasannya kepada Anda. Apa kata Allah, ikhwan? Innallaha katabal hasanat wa sayyi'at thumma bayyana dhalik. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan adanya kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan lalu Allah menjelaskan perkaranya. Allah telah menetapkan adanya kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan lalu Allah menjelaskan tentang perkara tersebut. Apa penjelasan Allah berkaitan dengan al-hasanat wa sayyi'at? Faman hamma bil hasanati Perhatikan, barang siapa yang dia telah punya niat untuk melakukan sebuah kebaikan, baru niat. Dia baru memiliki niat dalam hatinya. Falam yakmalha dan kemudian dia tidak sempat untuk mewujudkan niat baiknya tersebut. Kata Allahu, Allah akan mencatat niat baiknya itu hasanatan kamilah dengan satu kebaikan yang sempurna. Ini adalah fadlullah. Ini merupakan keutamaan dari Allah yang Allah berikan para hambanya. Wa man hamma biha fa'amilaha Barang siapa yang dia berniat baik Kemudian dia mewujudkan niat baiknya tersebut Maka kata Allah Allah akan mencatatnya untuk dia asrah, asrah ila sab'i mi'atin dhifin ila ad'afin kathirah Allah akan beli dan Allah akan ganti kebaikan setiap kebaikan Anda 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai lipatan yang tidak terhingga Alangkah sangat untungnya orang yang mereka berorientasi akhirat. Maka setiap gerakan-gerakan kehidupannya, bahkan sampai sekedar niat yang masih terlintas dalam hatinya, akan dibeli oleh Allah dengan paha, dengan balasan, dengan lipatan yang berlipat-lipat sampai tidak terhingga. Ini adalah Allah. Ini adalah merupakan keutamaan Allah pada orang yang mereka memiliki orientasi kehidupan kampung akhirat. Wajah ma'asam melakukan urusan kehidupannya akan Allah kumpulkan. Anda awali Pilih bangun tidur dengan anda mengingat Allah Subhanahu Taala, berpikir kepada Allah dan alangkah sangat tenangnya hati yang mereka bangun dalam keadaan berdiri dengan sang penciptanya. Kemudian dia pergi salat jamaah ke masjid dan alangkah dia kemudian awal hidupnya dengan dia menjadikan anggota badannya dia rukuk dan sujud, dia persembahkan, dia bersimpuh, di hadapan sang raja pemilik langit dan bumi. Lalu dia mulai bangun dari salatnya, dia mulai bergerak mengurusi kehidupannya, istrinya, anaknya, tetangganya, masyarakatnya, dia beraktivitas dan semua aktivitasnya pun dia dasarkan dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena seorang mukmin akan menjadikan yang mubah perkara-perkara adat istiadat kehidupan yang biasa dilakukan rutinitas ketika dia niatkan dengan niat yang salihah maka akan berubah menjadi perkara baik yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan seorang mukmin waktunya Allah panggil dia salat dia salat waktunya dia istirahat dia istirahat dia jadikan antara bangunnya dan tidurnya berharap pahala sebagaimana orang yang mereka bangun berpahala dia pun tidur berapa pahala dari Allah Subhanahu taala. Maka tidak ada sia-sia dalam kehidupan seorang mukmin yang berorientasi kehidupan akhirat. Wa atati dunya wa ya Dan dunia terkadang datang pada dia, ikhwan. Ya dalam keadaan dunia tidak bisa apa-apa kecuali manut dan tunduk kepada orang yang memilikinya. Bedakan ikhwan. Ya Bedakan antara orang yang mereka dunia datang dalam keadaan tunduk dan patuh kepada dia dengan dunia datang menguasai pemiliknya. Maka Abdullah dia gunakan dunia yang semua di tangan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan abdu dinar dan abdu Abdul dirham, abdu dunia, maka dia menjadi budak-budaknya dunia dan alangkah sengsaranya orang mereka menjadi budak-budaknya dunia. Kata Nabi, "Ta'isa abdu dinar Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Khamisa, Ta'isa Abdul Khamila. In uqtiya radiya wa illam yuqta sakhita. Celaka hambanya dinar, celaka hambanya dirham, celaka hambanya pakaian-pakaian yang bagus. Kalau dia diberi maka dia ridho, kalau dia tidak diberi maka dia pun marah keredoan dan kemarahan dia berkaitan dengan dunia yang datang. Dan dia korbankan semuanya untuk dunia. Maka dunia telah menjadi al-ma'bud, ilahan ma'budan. Dan dia menjadi abdun abid yang menyembah kepada dunia. Dia persembahkan waktunya, dia persembahkan tenaganya, dia persembahkan jiwa raganya untuk sujud kepada dunia yang datang kepada dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya billah. Al-Imam Ibnu Qayyim terangkan kepada kita bahwa dunia yang ada ini ikhwan Allah ciptakan untuk kita. Allah sediakan, Allah tundukkan langitnya, buminya, lautnya, daratnya, kapalnya, binatangnya. Allah tundukkan untuk kita, kata Allah. Alam taro anna Allah sakhara لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنا Apakah anda tidak melihat? Apakah anda tidak memperhatikan? Bagaimana Allah telah menundukkan semua yang di langit dan Allah tundukkan semua yang di bumi untuk kalian wahai hamba-hamba Allah dan Allah telah curahkan nikmat-nikmatnya kepada kalian yang zahir maupun yang batin. Maka ketika manusia kemudian ingkar kepada Allah, alangkah mereka sangat kufurnya manusia. Alangkah sangat kufurnya manusia. Alangkah manusia selalu mereka sangat menunjukkan kekufuran kepada Allah Swt. Sedangkan mereka setiap saat nikmat Allah Allah limpahkan pada mereka. Wa ma bikum Allah padahal setiap ada satu nikmat pun kecuali datangnya dari Allah Subhanahu taala. Allah tundukkan langitnya, Allah tundukkan buminya sehingga manusia bisa menguasai antariksa, manusia pun bisa menguasai lautannya, manusia ah, bisa memanfaatkan semua yang di udara, yang di laut, yang di darat. Allah semuanya Allah tundukkan kepada manusia untuk fasilitas bagi manusia dalam rangka apa ikhwan? Dalam rangka liyabuduhu dalam rangka agar manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan langit dan bumi untuk Allah persembahkan kepada kita. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah telah ciptakan bumi seisinya untuk kalian wahai manusia. Dan kita diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Oleh karena itulah kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Bahwa fitrah kita ini adalah menghamba. Barang siapa yang dia lari dari menghamba kepada Allah, dia akan pasti menghamba kepada selain Allah dan tidak ada ketenangan hati dan kebahagiaan kecuali dengan menghamba kepada Allah swt Kata beliau, "Harabu min rizqilladzi khuliqalah Fakulu Firikin nafsi wal hawa, Firikin ya, nafsi wal syaitan." manusia ketika mereka lari dari menghamba kepada Allah Subhanahu taala maka mereka akan terjatuh dalam menghamba kepada selain Allah itu pasti menghamba kepada siapa imma menghamba kepada al-hawa yaitu nafsu manusia sehingga jadilah budak-budak nafsu atau wa imma dia terjatuh dalam penghambaan kepada syaitan sehingga menjadi budak-budaknya syaitan dan tidak ada kebahagiaan bagi orang yang mereka tidak menghambat kepada Allah SWT. Maka kata Nabi, ta'is, celaka dan celaka hambanya dinar, dirham, hamisa, khamilah, ini sekedar contoh. Akan tapi secara umum celaka hambanya selain Allah. Tidak akan mewariskan ketenangan di hati. Wallahi, bapak sekalian dirahmati Allah. Tenang mana hati kita? Ketika kita menjadi hamba Allah yang sujud dan bersimpuh dengan tenang, yang kita bisa menikmati bacaan Quran, yang kita bisa berzikir dengan hati yang lapang ketika kita dalam keadaan taat kepada Allah, dengan kita menjauhkan kemaksiatan-kemaksiatan yang ada, bandingkan dengan orang yang mereka walaupun tenggelam dalam kehidupan dunia mereka hidup tenggelam dalam kemewahan yang ada, seluruh keinginan nafsu mereka dapat mereka terpenuhi, mereka dilimpahkan Allah harta yang banyak, mereka dilimpahkan Allah kekuasaan yang luas, syahwatnya selalu terpenuhi. Dia pengen bersinar bersinar, dia pengen makan-makan, dia pengen minum-minum, dia lampiaskan semua syahwatnya bagikan binatang ternak. Akan tapi perhatikan mana di antara kedua gaya hidup tersebut yang mewariskan ketenangan di hati manusia. Wallahi, wallahi tidak akan mewariskan ketenangan pada jiwa manusia kecuali orang yang mereka menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah para pecandu narkoba. Lihatlah orang yang mereka tenggelam dalam kehidupan frisek. lihatlah orang yang mereka tenggelam dalam kehidupan materi. Lihatlah orang yang mereka melampiaskan syahwatnya sepuas-puasnya. Lihatlah orang yang mereka keliling kemana-mana menjadi turis untuk menikmati indahnya alam semesta. Akan tapi hati mereka kosong dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahi mereka orang paling gersang hidupnya di dunia. Orang tidak memiliki ketenangan dalam hidup yang hakiki. Mereka mencari terus kebahagiaan. Dia sangka ada di harta, dia sangka ada di kekuasaan, dia sangka ada di syahwat, dia sangka ada dalam perbuatan maksiat. Bahkan dia sangka dengan dia telanjang bulat, dia sangka itu semuanya mendatangkan kebahagiaan. Akan tapi ternyata kebahagiaan bagikan fata morgana. Setiap dikejar, ternyata sampai tempatnya tidak ada apa-apa. Itulah yang ada pada manusia dan tidak akan bagian fil orang yang mereka betul menjadikan dirinya hamba Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau bagaimana memberikan ungkapan tentang kehidupannya yang beliau secara zahir dikejar-kejar oleh manusia untuk ditangkap, di penjara atau dibunuh. Akan tapi beliau dalam hatinya merasakan bagikan surga kenikmatan yang sangat luar biasa sehingga beliau sempat membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala باب باطنه فيه رحمة وظاهره من قبله العذاب pintu yang di dalamnya adalah merupakan rahmat bagi orang yang beriman dan luarnya merupakan azab bagi orang yang munafik dan orang yang kafir. Bagaimana beliau katakan tentang para musuhnya yang ingin menyengsarakan menyengsarakan hidup beliau? Apa katanya? Ma yaf'aluna ajai apa sih yang diinginkan oleh para musuh-musuhku? Apa yang diinginkan para musuhku? Inna jannati fi sadri sesungguhnya surgaku ada di hatiku. Sesungguhnya surgaku ada di dadaku. Yaitu kemana beliau pergi maka surganya akan mengikutinya dan itulah kebahagiaan yang beliau, beliau rasakan. Apa katanya yang berikutnya? Intaroduni fator disyahah. Wa intaruduni fatadrisyaka. Seandainya mereka mengusirku dari negeri ini, sungguh berarti aku dalam eh, ini berarti aku rekreasi, yakni aku lesir, aku berwisata, Dan ini keluar jiwa. Wa in habasuni, seandainya mereka menangkapku lalu dijebloskan dalam penjara, maka dalam kesendirianku berarti aku sedang khalwat dengan Allah sang kekasihku. Fa in habasuni fa habsi kalau aku di penjara, maka aku sedang halwat dengan sang kekasih dan tidak ada kelonggaran jiwa melebihi orang mereka sedang menyendiri dengan sang kekasih. Wa in qataluni faqatli syahada. Kalau mereka membunuhku maka dalam keterbunuhanku merupakan syahada dan ini puncak kebahagiaan seorang mukmin yang mereka meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang kembali ke dunia berulang kali sebagaimana orang yang mereka mati di jihad fisabilillah. Khotibillah. Ini adalah kehidupan seorang mukmin yang hatinya betul-betul merasakan ketenangan ketika dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bermimpi Anda hatinya tenang ketika kita lari dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua selain Allah membutuhkan yang lainnya kecuali Allah yang tidak membutuhkan siapa-siapa. Orang yang Anda cari mereka membutuhkan Anda. Bagaimana Anda mencari-cari mereka? Orang yang mereka memperbudakkan diri kepala cintanya manusia, oh dia orang paling tersiksa kehidupannya. Orang yang memperbudakkan dirinya dengan harta, oh dia akan tersiksa kehidupannya. Seandainya harta itu ikhwat di tangan Anda semuanya, oh Anda tidak menikmatinya kecuali sedikit. Anda menjadi hamba Allah, nikmat Anda akan maksimal. Nikmat Anda akan maksimal. Anda menguasai Anda bersama Anda harta, harta menyandik Anda terus. Oh, Anda menikmati harta hanya sedikit. Susahnya lebih banyak. Contoh sekali, ikhwan, Nabi katakan begini, rulkan. Minta maaf sampai jam berapa? Iya. Renungkan ikhwan. Nabi katakan begini, Ketika membacakan ayat Al-Hakum Takasu, berbanyak-banyakan dan urusan dunia telah membuat anda lalai. Anda lalai dari Allah, Anda lalai dari kewajiban sebagai seorang hamba, Anda lalai bahkan dengan diri Anda sendiri. Karena Anda mengejar dunia dan mengejar dunia, harta, kekuasaan, kelezatan, dan seterusnya. Padahal kata Nabi, Nabi katakan apa setelah baca ayat itu? Ya pun Adam, mali mali, anak Adam mengatakan harta harta. Kata Nabi Yahya ya ibn Adam, maluka illa talaf. Harta anda itu tidak ada kecuali hanya tiga. Harta anda itu hanya tiga. Apa itu? Yang pertama, ma'akalta fa'afnaita. Apa yang anda makan lalu habis. Anda menikmati, ah, anda menikmati dunia itu satu yang anda makan. Yang kedua, wa malabista fa'afnaita yang anda pakai lalu usah. Yang ketiga, kalau anda ingin langgeng menikmatinya, walata sedapta fakta apa yang anda sudah lakukan dia tidak akan kekal. Mari kita rungkas sedikit, ikhwan. Ketika anda menjadi seorang miliar miliarder atau bahkan harta anda bertriliun-triliun, anda sewaktu mencarinya itu, masya Allah, kata orang jahil itu sampai jungkal jempali, sampai jungkal jempali kakinya untuk kepala, kepalanya untuk kaki, siangnya untuk malam, malamnya untuk siang, keringetnya diperas, tulangnya dibanting. Oh, semuanya untuk mengumpulkan harta. Sampai waktu azan dia mudah, tahu mudah nggak? Adzan dia ada dia dia dia dengar adzan kupingnya, telinganya bagikan orang yang tuli, dia tidak dengarkan nasihat orang ya fulan, Anda jangan mencari harta dengan cara seperti ini. Dia pun bisu, dia pun tuli, dia pun tidak mau perhatikan. Dia bagikan binatang yang tidak mau dengar, tidak mau berpikir karena dia dibuat tergila-gila dengan apa yang dia kumpulkan. Betapa susahnya dia di, di ini di uh, ini dikerjai oleh harta untuk dia mengumpulkan. Setelah kita setelah kumpul ikhwan, anda menikmati seberapa kadar Anda menikmati. Kita menikmati itu satu dengan kita memakan harta kita. Dengan kita memakan harta kita. Coba Anda telah kumpulkan harta sampai triliunan. Lalu dia menikmatinya dengan apa yang dia makan. Pertanyaannya, Ikhwan, memang ketika Anda punya harta, punya uang, bisa mendatangkan semua jenis makanan apapun kuliner yang paling top-top saat Tangerang ini bisa Anda pesan lalu Anda kumpulkan sampai sak lapangan itu bisa Anda pagelar semuanya makanan semuanya. Pertanyaannya sekarang, berapa yang bisa masuk ke perut Anda? Anda mau makan berapa berapa ceting atau berapa tenggok atau berapa piring? Itu kalau seandainya Anda normal, sehat, walafiat, gak ada penyakit. Kalau Anda sudah kaya raya, sudah beli gedung, Masya Allah, ngawal uangnya di mana banyak rekeningnya penuh semuanya, gedung semuanya. Kemudian Anda kena stroke. Oh, tinggal ngatang-ngatang di atas bangsa. besinya ya di situ, kamar mandinya di situ, rumahnya ya di situ triliunan itu gak ada gunanya lagi. Gak ada manfaatnya lagi. Seandainya Anda menikmati pun hanya sedikit. Sisanya itu adalah untuk orang lain. Bukan untuk Anda lagi. Yang Anda pakai. Oh Anda bisa beli. Pakaian bisa berat ratus setel, bahkan bisa beribu-ribu setel. Anda masuki supermarket, setiap supermarket Anda masuki ambil, pakainya Anda serangi tumpuk-tumpuk semuanya di rumah. Sampai bingung naruhnya di mana, lemarinya penuh semuanya. Sekali Anda pakai berapa setel, itu? Hah? Satu setel, dua setel, tiga setel. Anda mau pakai sepuluh setel sekali. Sekali pakai sepuluh setel, dia dibilang orang kaya, masya Allah bapak ini kaya, luar luar biasa. Sekali pakai aja sepuluh, oh enggak. Orang bilang, oh bapak ini sedang kentir katanya. Gila, pakai baju sepuluh lagi. eh Ikhwan sedikit yang kita nikmati. Rumah, mobil, semuanya sedikit yang kita nikmati. Kalau kemudian Hidup kita hanya makan, menikmati, makan, eh, makan, kemudian kita pakai, lalu sampai mati, lalu harta itu semuanya kita tinggal, itu miliknya ahli waris dan bukan milik kita lagi. Rugi. Kalau Anda ingin jadi milik Anda, maka harus Anda punya yang disodakohkan, itulah yang akan kekal di sisi Allah SWT. Wa ma indakum yang fa, wa ma indallahi Kita masih menyisakan tiga pembahasan sungguhnya. Ini pembahasan yang kedua, yang ketiga dan yang keempat yaitu wala uh, wala tansa nasibaka minad dunya wa aqsim kama asra Allah ilaik wala tabghil fasada fil ardi akan tengok kita sangat terbatas kawan dan minta maaf Mudah-mudahan kita sampaikan uh, bermanfaat. Nanti kalau mau silahkan fotokopi saya buatkan catatan. Silahkan baca-baca. Mudah-mudahan bisa uh, atau mudah manfaat dari apa yang kita sampaikan. Sekarang sudah jam 11 perempat dan kita waktunya sangat terbatas. Kita cukupkan sekian. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang masuk Thank you. Ini terus tulisannya kecil sekali. Mohon nasihat Ustaz bagaimana caranya menjaga sholat malam kita dan meningkatkan kualitasnya. Yang pertama, ikhwan, berkaitan dengan semangat kita untuk bisa melakukan ketaatan itu. Yang pertama berkaitan dengan kondisi hati kita. Hati kita sangat menentukan. Di antara yang membuat beratnya kita melakukan ketaatan adalah nokta-nokta maksiat. Kata Ibn Mubarak, belum mengatakan, Ra'aitu dhunuba tumitul qulub Aku lihat dosa itu mematikan hati. Dan kecanduan dengan dosa hanya mewariskan kehinaan semata. Hati yang mati ikhwan Hati yang tidak ada gerakan untuk dia mentaati Allah Kata Ibn Qayyim, hati itu ada tiga. Hati yang sehat, hati yang sakit, hati yang mati. Kalau Anda sehat, bagaimana rasanya Anda makan makanan-makanan yang lezat dan enak? Bagaimana? Enak. Yang asin, rasa asin, iya. Yang legi, rasa legi, yang gurih, rasa gurih, enak. Karena sehat, sehingga bisa lahap orang makan kalau Anda sedang meriang atau sakit, bagaimana rasa makan makan yang besar tadi itu? Ah, pahit. Pahit. Ikhwan billah. Apalagi kalau orang itu sudah jadi mayit. Bagaimana? Saudari sate, kebul-kebul. Masya Allah. Mayit. Ngelirik aja enggak? Memang sudah mati. Hati kita ini seperti jasad. Kalau orang imannya sedang sehat, masya Allah, maka tampilannya bisa seperti Rasulullah Sallallahu SAW yang sehatnya sempurna. Salat malam itu betah dan nyaman dan masya Allah bisa menikmati senikmat nikmatnya. Antum bisa bayangkan ya Nabi pernah sholat malam rakaat pertama itu yang dibaca Al-Baqarah berapa ayat? Berapa juz? Hah? Tiga juz. Lanjut lagi surat An-Nisa berapa ayat? Berapa juz? Lanjut lagi surat Al-Imran berapa ayat? Berapa juz? Di total berapa ayat atau berapa juz? Hah? Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran berapa juz? Kita lima sampai enam, lima juzan. Sekarang antum bayangkan kalau seandainya yang jadi makmum itu Anda waktu itu, lalu sang imam membaca sampai lima juz, tadi opo eh? Sekarang imam kita membaca anapak ah, saja, si kilius kencang-kencang, pecu. Sudah diagendakan imam ini dipecat aja, besok nggak usah dipakai lagi. Itu berkaitan dengan nyamannya hati kita, polisi hati kita. Kita nggak lezat, nggak bisa merasakan nikmat. Kemudian semuanya berat dan pahit. Sholat pahit, baca Quran pahit. Oh, masya Allah, para sahabat itu bisa hatam Quran rata-rata itu tiga hari seminggu sepuluh hari paling nggak sebulan. Itu sesungguhnya kalau sebulan itu hatam Quran itu ringan. Bukan termasuk berat. Coba sekarang ikhwan. 30 hari berapa juz? Hah? Quran berapa juz? 30 juz. Berarti sehari berapa juz? Satu juz. Satu juz itu berapa lembar? 10 lembar. 10 lembar kalau antum bagi 5 berapa dapatnya? Dua lembar. Setiap sholat antum baca Quran dua lembar. Ya, habis sholat atau sebelum sholat itu ringan atau berat? Semuanya ringan. Tapi berapa betapa banyak di antara kita yang sangat berat sampai kadang minta maaf setahun itu Qurannya belum hafal, Setahun ikhwan Masya Allah. Terkadang Al-Baqarah belum kebut. Oh Masya Allah. Begitu buka Quran itu alamnya itu sudah 10 kali. Wah, wah, wah. Begitu baca itu sampai ngelir-ngelir gitu Atas langsung bawah. Ini semuanya berkaitan dengan polisi hati kita ya billah. Termasuk Kia mulai kita. Para Salat kita berkata, saya terhalang sholat malam karena maksiat yang aku lakukan. Sehingga maksiat itu memberatkan hati untuk kita mentaati Allah dan menyulitkan hati kita untuk mentaati Allah. Oleh karena itulah, barang siapa yang dimudahkan pertama, hindarkan diri kita dari kemaksiatan. Hindarkan diri kita dari kemaksiatan. Kemudian ini yang kedua tentunya berkaitan dengan sejauh mana kita merasakan khusyuknya sholat malam adalah bagi sejauh mana kita mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kekasih kita. Maka di sini ikhwan mutlak kita mempelajari nama-nama dan sifat Allah karena itu yang akan mengantarkan kita mengenal Allah dengan hakiki siapa itu Allah karena setiap nama Allah mencerminkan sifat Allah dan sifat Allah yang terkandung di situ sempurna total dari segala sisinya dan setiap nama dan setiap sifat Allah menuntut kita mewujudkan ubudiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda membaca bukunya Syekh Abdul Razak hafizallahu taala yaitu Fiqhu Asmaul Husna insyaallah termasuk buku yang sangat bagus untuk kita baca berkaitan dengan upaya kita memahami tentang asma Allah Subhanahu wa taala dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita memanage waktu. Betapapun badan kita ini sangat berpengaruh kalau siangnya kita lelahkan maksimal, kita ungkuk-ungkuk, kita tekuk-tekuk sampai kemudian sudah lemes habis. Ya malamnya itu namanya jasad itu punya hak bes. Itu kemudian susah kamu. Ini fitrah. Kalau ini berkaitan dengan ini jasad. Yang keempat, dia dari ikhwan, jujurlah Anda kepada Allah. Barang siapa yang dia jujur kepada Allah, Allah akan penuhi. Jujur anda sebelum tidur ingin bangun, ya Allah bangunkan aku jam 3 malam. Insya Allah Allah bangunkan. Hanya terkadang ikhwan antum dibangunkan Allah jam 3 malam. Allah jam 3. Masih lama. Jumbrung lagi, kemudian temulan lagi. Tahu-tahu jam 4 lebih. Habis waktu kita. Berapa banyak sering kita kasus dibangunkan Allah, kemudian kita tolak. Eh, melek, ya melek dong. Ngelirik jam. Oh, suwe. Ya. Jigrok lagi. Atau dia nggak jigrok, atau dia ngelipang lagi. Sebentar. Tiru, eh, ngelipang lagi, turun lagi. Ya les. Tahu-tahu sudah akan lagi. Ini berkaitan kejujuran dunia kita, ikhwati billah. Barang siapa yang dia berniat jihad, Allah akan berikan syahid. Walaupun dia matinya itu di atas ranjang. Alhamdulillah. Demikian yang kita sampaikan secara singkat dan nanti pertanyaan yang lainnya silakan Anda tanyakan para ustaz yang di sini yang tentu sangat jauh jauh lebih sangat mumpuni dan saya sebagai tamu mudah-mudahan uh, berkenan apa yang telah kita sampaikan apabila ada salahnya kita maaf dan apabila ada benarnya datang dari Allah SWT Mudah-mudahan Allah menjadikan pertemuan kita Pertemuan yang barokah Dan kita berdoa kepada Allah SWT Mudah-mudahan Allah memperbaiki agama kita Yang agama kita merupakan modal utama Menjaga keseluruhan perkara kehidupan kita Mudah-mudahan Allah membaikkan kehidupan kita Yang di dunia tempat kita menjadi manusia. Mudah-mudahan Allah memperbaiki akhirat kita Yang di akhiratlah tempat kehidupan kita yang hakiki dan mudah-mudahan Allah menjadikan sisa umur kita dalam rangka mentaati Allah dan menjadikan akhir kehidupan kita dalam rangka kita istirahat dari semua perbuatan maksiat.